Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-30 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kaya Manggala, Rifki sebagai Watu Galong, Naryo sebagai Watu Dulur, Mogan sebagai Kilangkat, Niko Septiawan sebagai Kiparan Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna menyadari bahwa anak laki-laki liar yang dijaganya di Gua Larang adalah putranya sendiri. Juga diceritakan, kembali Raden Sakapal Waguna mendapatkan serangan secara gelap, yaitu racun yang ditaruh di dalam makanannya. Tetapi sang Mahawira itu berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Mau kemana mereka? Aku akan mengikuti mereka. Langkahnya cepat sekali. Agaknya ada masalah yang tengah diurusnya. Eh, oh, rupanya mereka menuju warung makan itu. Ternyata dugaan Kayan benar. Mereka bertiga menuju warung makan yang siang tadi dikunjungi oleh Raden Sakapal Waguna. Demikianlah, Kayan dengan diam-diam mengikutinya hingga mereka bertiga menuju markas penguasa kota. Ketika tengah menunggu buruannya itu, Kayan Manggala menemukan seekor ular belang sebesar lengannya dan kemudian ular tersebut diselipkan di dalam bajunya yang besar. Dan ketika ketiganya keluar dari rumah penguasa kota Rupada, kembali Kayan mengikutinya hingga ke sebuah lorong yang sepi. dari ponokan itu, aku dapat mengintainya sekaligus mendengarkan pembicaraan mereka. Iya, dengan mendengar pembicaraan mereka, aku akan dapat mengetahui rencana mereka. Dengan demikian, aku tidak akan kehilangan jejak laki-laki itu. Demikianlah, Kayan Manggala memasuki pondok itu dari pintu belakang dan mulai mengintai. Uh, apa ini? Sisa nasi yang kuambil dari warung sore tadi. Uh, aku akan menghabiskan makanan ini sambil mengintai. Sayang sekali, sebelum nasi ini menjadi basi. Oh, celaka. Aku kurang berhati-hati. Benar saja dugaanku. Mereka menjadi curiga. Wanita itu akan memeriksa. Uh, ayo, Keluarlah. Mungkin kau dapat menolong aku, Belang. Ayo, kesanalah. Keluar sanalah engkau, Belang. Mudah-mudahan ia akan mengira engkau penyebabnya. Seperti yang telah diduga bocah itu, ternyata Sariti yang datang memeriksa menemukan ular tersebut. Setelah memecahkan kepala ular itu dengan ayunan tongkatnya, ia kembali lagi ke tempatnya semula. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Keadaanku justru sangat berbahaya di tempat yang sepi seperti ini. Aku tidak ingin tertangkap dan kemudian terbuka semua perbuatanku padanya. Aku harus pergi dari tempat ini dan mulai mencari kesempatan di tempat yang justru tidak mereka duga. Demikianlah, akhirnya Kayan Manggala menjauhi ketiga buruannya itu. Ia menuju pusat kota dan di antara para pengemis tongkat merah yang banyak duduk-duduk di pinggiran rumah-rumah besar, Kayan Manggala merebahkan tubuhnya tanpa terasa lagi, bocah yang telah merasakan keletihan yang tidak terkira, akhirnya pulas hingga menjelang pagi. Kayan yang baru saja terbangun dari tidurnya dan tengah duduk bermalas-malasan terkejut tidak terkira ketika melihat dua orang wanita yang sangat dikenalnya. Oh, celaka. Itu adalah Bibi Wari dan Bibi Endah Pastilah ia diutus Bibi Lastri untuk mencariku. Oh, celaka. Aku harus segera meninggalkan kota Rupada ini. Dengan hati-hati sekali, Kayan Manggala mengendap-endap di antara lorong-lorong yang sepi. Hingga setelah sampai di mulut gerbang kota Rupada, bocah itu melesat cepat meninggalkan kota Rupada sejauh-jauhnya. akan beristirahat beberapa saat di tempat ini dan kemudian melanjutkan kembali perjalananku mencari buku. Biarlah, untuk sementara laki-laki jahat itu menarik lapas lega. Nanti satu saat aku akan kembali mencarinya. Jika aku tidak salah, aku telah kembali ke arah semula sebelum aku tiba di kota Rupada. Eh, iya, tempat perempuan bawel dan dua kakek-kakek gila. Iya, benar. Coba kulihat ke depan sana. Tidak salah dugaanku. Itu adalah pondoknya. Aku akan coba melihat ke sebelah utara sana. Agaknya ada sesuatu yang disembunyikannya. Ya, aku ingat ada suara ramai dan mereka tergesa-gesa hingga meninggalkan aku. antara pepohonan, Kayan menuju arah utara, tetapi kurang lebih 50 tombak. Eh, jurang. Di tempat ini tak ada jalan lagi. Tetapi aku melihat mereka menuju ke arah tempat ini. Mungkinkah di sekitar tempat ini ada jalan rahasia? Ingat, jika hari ini kalian masih juga membuat kami susah, aku akan melempar engkau yang termudah ke bawah sana. Seperti kawanmu beberapa hari yang lalu. Iya, Benar, aku tidak mau direpotkan berulang-ulang dengan urusan pengemis seperti kalian. Nah, sampai bertemu besok pagi. Ternyata dua kakek gila itu dari dalam jurang. Untung saja aku cepat bersembunyi. Jika tidak, mereka tentu akan menemukan aku lagi. Mereka telah pergi. Aku akan melihat ke pinggiran jurang itu. Akar pepohonan ini dapat digunakan untuk merambat turun. Aku akan melihat siapakah sebenarnya yang disembunyikan di bawah sana. Aku sudah merambat turun beberapa tombak ke bawah, tapi tidak ada sesuatu pun tempat yang mencurigakan. Jurang ini masih berpuluh-puluh tombak dalamnya. Berbahaya sekali jika aku sampai jatuh. Aku akan mencoba turun lagi beberapa tombak. Eh, iya. eh, di bawahku itu ada tebing yang mendatar cukup lebar. Aku akan beristirahat di situ. Di samping jurang yang curam itu, Kayan menemukan tebing yang mendatar hampir satu tombak besarnya dan di tempat itu sambil tetap berpegangan pada akar-akar pepohonan, ia duduk beristirahat. Kau tidak perlu berpura-pura kasihan. Perempuan bawel dan liar seperti dirimu. Walaupun masih kanak-kanak, aku tidak akan ragu memberikan ajaran padamu. Hah? Suara itu, dari mana asalnya? Sepertinya dekat sekali. Ah, lubang. Ah, ini, pastilah ini sebuah gua yang ditutup dengan sebuah batu yang besar. Hoi, siapa itu di luar? Apakah kau bukan Incili perempuan bawel itu? Enak saja, aku adalah laki-laki. Siapakah paman yang di dalam? Mengapa paman dikurung di tempat seperti ini? jangan layani anak itu, Langkat. Eh, pastilah bocah itu dikirim untuk mempermainkan kita. Eh, pastilah, mereka adalah tawanan dua kaki gila tadi. Aku harus dapat membebaskan mereka. Mereka pastilah orang baik-baik. Tidak mungkin batu besar ini aku gerakan Hei, celah di bawah batu itu kurasa cukup besar. Aku dapat mengusahakan untuk masuk ke dalam ke sana. Paman yang berada di dalam, aku bernama Kayan. Aku adalah seorang anak yang kebetulan lewat di tempat ini. Bolehkah aku masuk ke dalam? Apakah benar kau bukan orang suruhan alap kadu kampit? Aku tidak mengenal mereka, Paman. Biarlah, aku mencoba untuk masuk dulu. Kayan mencoba memasuki celah dinding yang cukup besar. Seperti yang telah diduganya, walaupun dengan susah payah, Kayan berhasil masuk ke dalam gua karang tersebut. Setiba di dalam gua yang mendapat cukup penerangan dari celah-celah batu penutup gua, Kayan melihat di dalam gua karang tidak terlalu besar, duduk bersila dua orang kakek tua. Salah seorang di antaranya nampak sudah rentas sekali. Sementara di hadapan mereka, nampak piring yang terbuat dari kayu yang berisi beberapa kerat daging bakar dan dua mangkuk bubur yang nampak masih mengebul panas. Paman, kakek, siapakah sesungguhnya kalian? Mengapa dua orang kaki gila itu nawan kalian di sini? Engkau sendiri siapa bocah? Mengapa engkau bisa datang ke tempat seperti ini? Ini bukanlah tempat yang mudah didatangi oleh anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun. Uh, nama saya Kayan, Kek. Ah. Untuk datang ke tempat seperti ini, bagi saya bukanlah hal yang sukar. Oh, kau seorang diri? Dan dari manakah asalmu? Apakah kau dari sebuah perguruan? Iya, saya seorang diri, Kek. Asal saya dari tengah belantara. Oh, siapa Kuromo? Ibu saya. Oh, siapakah ibumu itu? Anting Wulan. Ah, eh. kau? Oh. oh. Kau? Oh. Berarti kau putra dari sepasang pendekar itu, Hah? sepasang Mahawira Mataram. Begitu. Benar, Paman. Oh. Apakah Paman mengenal ibuku, juga ayahku? Aku sekarang ini tengah mencari ibuku. Jika paman mengenal ibuku dan tahu di mana ia berada, katakanlah, Kek. <sighs> Ibumu menghilang lama sekali dari percaturan dunia kependekaran. Akan tetapi, ayahmu sekali-sekali muncul di tanah Pasundan ini untuk mencari ibumu. <sighs> Kau dusta. Eh, aku sudah tidak mempunyai ayah lagi. Ayahku sudah meninggal dunia. Ibu telah mengatakan hal itu. Loh, ah, tidak mungkin, Ki Guru. Aku masih melihat ayahnya setahun yang lalu. Tidak, ayahku sudah lama mati. Kakek keliru. Merasakan kenyataan yang aneh itu, kakek yang lebih tua mengerdipkan matanya, memberi tanda pada temannya. Dan kemudian sambil mengangguk-ngangguk, ia berkata kembali. Ya, ya, ya. Mungkin saja ia sudah mati. Dan ya kami tidak mengetahuinya. Nah, lalu bersama dengan siapa engkau hidup selama ini? Uh, bersama bersama dengan Bibi Lastri, salah seorang pembantu ibu. Tetapi uh, ia jahat sekali, Kek. Jadi saya melarikan diri. Oh. <laughs> ah, bagus, bagus. Ah, sekarang dengarlah kata-kata tinggalkanlah tempat ini segera. Ah, sebelum engkau mendapatkan kesusahan dari mereka kakek kembar itu. Tetapi, apa sebenarnya yang terjadi dengan kakek berdua di tempat ini? Mengapa mereka mengurung kakek di sini? Saya tahu mereka jahat, karena itu saya akan menolong kakek. <laughs> ah, sudahlah. Ini bukan urusan anak-anak. Ah, ayo, sudahlah, pergi saja. Hah? Aku akan merasa sangat berdosa sekali jika sampai kalian mendapat susah karena melihat engkau berada di tempat ini. Hah? Ayo, keluar dan kembali dari tempat ini. Aku tidak mau menanggung beban dosa kepada ayah dan ibumu serta kakekmu. Tidak, saya tidak akan meninggalkan kakek apapun yang terjadi. Tidak, saya harus menolong kakek karena kakek adalah satu-satunya orang yang mengetahui banyak tentang ibu saya, juga almarhum ayah, bahkan kakek saya. Saya tidak pernah tahu dan mendengar semua itu. Saya akan pergi ke kota Rupada. Saya akan temui penguasa kota itu dan memberitahukan tentang kejahatan ini. Oh, Guru, anak ini benar. Kita dapat memberikan pesan kembali melalui anak ini, Guru. Saya khawatir Ki Edang yang membawa pesan Aki itu tidak sampai di Gua Larang. Gua Larang? Padepokan itu? Eh, eh, tuh. Ah, jadi kau tahu tentang padepokan itu? Uh, Iya, iya. Ah, ada apa dengan padepokan itu, Kek? Ah, itu Ki Guru. Kirimkan pesan melalui anak ini. Tidak, aku tidak mau pergi kepada pokan itu. Jangan minta aku untuk pergi ke sana. Oh, tidak, tidak, bocah. Aku tidak akan memaksamu untuk datang ke sana. Kenapa? Kenapa kakek tidak pergi saja dari tempat ini? Kakek dapat menolak batu itu hingga jatuh ke dalam jurang dan kemudian naik merayap ke atas sana. Kalian berdua akan bebas. di hadapannya. Ia dapat merasakan adanya kemelut yang sangat dalam di antara ayah dan ibunya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah tentang perguruan tongkat merah selanjutnya? Juga tentang pertemuan antara Kayan dan ayahnya, Raden Sakapalwaguna. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Sampai jumpa.